بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala As-sabi' min al-umur allati e, tu'in talib al-ilmi ala al-ihsan fil qira'ah perkara ketujuh yang membantu seorang talibul ilm bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika dia membaca mendapatkan faedah yang diharapkan iktiaru akhsari syuruh ketika memulai seorang talibul ilm memulai dalam marhalah dia membaca kitab maka hendaknya dia memilih jika kitab tersebut memiliki syuruhat memilih untuk pertama kali dia mulai dengan memilih yang paling ringkas karena maksud dari pertama kali dia membaca itu yang penting dia mengetahui bukan permasalahan khilafiat atau permasalahan uh, akwal ulama fi hadhil masail tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana dia memahami apa maksud atau apa isi dari kitab tersebut maka ini sangat membantu seorang talibul ilm ketika memulai membaca suatu kitab dengan memilih e, syarah yang paling ringkas yang penting dia paham maksud yang penting dia paham apa isi dari matan tersebut Faidha kana al-makru'u masyruhan kalau kitab yang dibaca itu ada syarahnya wa kana lahu iddatu syuruhin fa'alaika bi ikhtiyari akhsariha maka dan apabila kalau kitab tersebut ada banyak disyarah oleh sekian banyak pensyarah maka sudah sepatutnya bagi engkau bagi kita untuk memilih yang paling ringkas tentunya ini tidak secara mutlak terkadang suatu ikhtisar itu qad yakunu as'ab dikarenakan fasahatu al-muallif atau asyarih maka dia mampu untuk menulis suatu kitab atau mensyarah suatu, suatu kitab dengan kalimat-kalimat yang ringkas yang mengandung makna yang banyak akan tetapi uslub ini terkadang uh, tidak tidak mudah untuk dipahami oleh sebagian tulabul ilm terkhusus al-mubtadiun para pemula tidak tidak tidak mengherankan Ar Rasul alaihi salatu wasallam yang diberi uh, eh, ul kalim artinya ngomong sedikit tapi maknanya banyak itu semakin datang zaman semakin datang generasi yang berikutnya itu semakin butuh untuk di disyarah. Berbeda para sahabat dahulu ketika Rasulullah berbicara tentang hadis atau yang lainnya, tidak terlalu banyak eh, apa namanya tidak terlalu banyak tanya apa maksud dari perkataan Rasulullah, apa maksud dari perkataan ini. Paham. Tetapi semakin jauh generasi yang berikutnya datang semakin jauh dari fasahah, semakin jauh dari zaman tasyri' maka pemahamannya pula semakin rendah maka tentunya perkara ini tidak secara mutlak. Tidak setiap e, suatu syarah yang di situ lebih ringkas kemudian dipem, uh, bisa dipahami lebih mudah, tidak. Makanya di sini katakan wa alaika bi musyawarati ulamaika au kibari talabatil ilmi. Maka memilih kitab mana yang lebih ringkas dan mudah untuk dipahami ini butuh musyawarah butuh istisyar butuh nasihat apa kitab yang pas enam wa usi nafsi wa talibal ilmi an yabda bil mukhtasarat sawa'un fil mutuni aw fi syuruh maka kata Imam Ali di sini aku mewasiatkan diriku dan para tulabul ilm untuk memulai dengan al mukhtasarat bukan mutawwalat bukan al-mutawwalat. Ketika ingin memulai misalnya dalam madhab syafi'iyah tidak kemudian langsung membaca al-majmu' syarhul muhadzab punyanya uh, eh, al-nawawi ini kitab luar biasa panjang di situ disebutkan sekian banyak akwal khilaf pendapat setiap madhab tapi dimulai dengan yang syarah yang ringkas dari itu misalnya Begitu juga dalam uh, uh, madhab Hambali tidak kemudian langsung membaca Al-Mughni. Ini kitab luar biasa panjang. Nah, tetapi dimulai yang dengan yang ringkas-ringkas dahulu. Nah, an yabda bil mukhtasarat sawaun fil mutun aw fi syuruh wa sayara annahu yazdadu tahsilan wa ihatatan bil matni wasyarhi al mukhtasar maka dia akan melihat insya Allah nilai taala akan bertambah ada hasil ada ihata ada uh, apa ihata apa uh, penguasaan yang lebih mampu memahami menguasai lebih terhadap matan dan syarah yang ringkas ini Famasalan idza kunta turid anta kalau Kitab Tauhid, Kitab tauhid eh, li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Fahunaka syuruh wa hawashin kathira hawashi kalau dinamakan hawashi apa bedanya hasyah dengan ta'liqat ini kalau al-hasyah jamaknya hawashi itu dia hukum asalnya itu ditulis di pinggir. Jadi kalau sebuah kitab yang dinamakan hasyiah itu berada di sini. Nah, di pinggir ini al-hawashi, di sini atau di sini. Adapun ta'liqat di bawahnya. Jadi namakan al hasyiah ini asalnya seperti itu. Nah, atau al-hamish al-hamish al-hamish juga artinya di pinggir nah maka kita tauhid ini ada banyak syarah dan hawashi yang banyak kafathil majid wa taisir al-azizil hamid wa kada syuru' asy-syekh Saimin, wal Fauzan wa kada hawashi akhsar mimma qablaha maka banyak syarah-syarah atau ya. ada fatul Majid ada Eh, Taisir al azizil majid eh, Taisir al azizil hamid walaupun ini sebetulnya Fathul Majid muka, mukamil daripada Taisir al azizil hamid pelengkap karena Taisir al azizil hamid tidak selesai kemudian dilanjutkan dengan Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dan begitu juga Syekh Al-Ibnu Al-Utsaimin wa Syekh Saleh Fauzan ada syarahnya Al-Qaul Mufid الشيخ الوثيمين والفوزان Fauzan, نعم Mustafid. Naam. أخسر مما قبلها akhsar Juga ada yang lainnya yang lebih ringkas. فلو بدأت مثلا بحاشية hasyah القاسم محمد Muhammad القاسم namanya. ثم انطلقت وتوسعت في شروح ini. Maka hasyah ابن القاسم ini termasuk uh, eh, hasyah yang tidak terlalu uh, tawasuk dalam mensyarah uh, apa namanya kitab tauhid bagus untuk dimulai untuk seorang talibul ilm memulai pertama kali membaca kitab tauhid ma'a syarhihi nah ini dengan hasyiah Ibnu Qasim kemudian berlanjut eh, watawasata fi maka kemudian fadl lanjut kemudian tawasuk dan syarah-syarah yang lainnya fatul Majid hakada al aswar semal akbar termasuk juga yang syarah yang termasuk al mufid dan mukhtasar ini al qaulus sadid al syekh as rahimahullah taala al sadid fi kitab tauhid ini syarah di situ banyak uh, Syekh rahimahullah taala membawakan sekian banyak kawaid dalam suatu atau beberapa masail yang seorang talibul ilm sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala itu penting untuk dia memiliki menguasai al-qawaid, menguasai usul. Karena dengan itu dia mampu untuk kemudian me me mengambil istimbat dari masail-masail yang di situ uh, lahu asbah wan nadhair Berbeda ketika seorang talib seorang talibul ilm hanya hambu fakot yakni al jama' jam'ul ma'lumat jam'ul fawaid sudah dia yang penting mengumpulkan fawaid nah, mengumpulkan tapi dia tidak memiliki tidak menguasai usul tidak menguasai kaidah sehingga tidak mampu dia kemudian mengambil istimbat atau kemudian mengambil uh, suatu hukum dalam suatu permasalahan ini penting nah, Syekh Luthaimin begitu menekankan makanya tidak mengherankan ketika seorang eh, hamu faqad jam'ul eh, al-fawaid jam'ul maklumat itu akhtoknya lebih banyak ketika dia mengambil istimbat atau mengambil suatu hukum daripada yang seseorang talibul ilm atau seorang alim yang uh, dia menguasai sekian banyak usul al aslu fi hadil mas'alah ha? al qaida fi hadil mas'alah karena dengan dia memiliki qaida memiliki uh, usul dia mampu untuk kemudian mencari ini permasalahan masuk kepada kaidah yang mana permasalahan ini hukum asalnya masuk kepada hukum yang mana tidak mengherankan uh, al ulama rahimahumullah jami'an tentunya mereka mutafawitun ber, ber, berbeda-beda bertingkat-tingkat kadar keilmuannya As-Suyuti rahimahullahu taala ma'ama indahu minal ilm al-ghazir tapi disebutkan oleh para ulama bahwa uh, As-Suyuti memiliki hafalan yang luar biasa tetapi kebanyakannya sya'nuhu fakot al jama' sekedar mengumpulkan semua fawaid semua eh, maklumat dia ketahui tapi kemudian berbeda seperti dengan Ibnu Hajar atau yang lainnya memiliki kaid memiliki usul sehingga penerapan suatu ilmu suatu hadis suatu nas ayat dari Al-Quran itu mampu diterapkan sesuai dengan tempatnya nah ini penting seseorang uh, seorang tolibul ilm di, di, di, dianjurkan untuk dia banyak belajar bagaimana kawaid dan usul tentunya yang mustambatah minal kitab wa sunnah nah sehingga diharapkan walaupun dia tidak mengetahui suatu permasalahan tertentu tapi dia mengetahui kawaid dan usul diharapkan dia mampu tentunya sambil belajar tidak kemudian langsung kita mengetahui usul atau kawaid langsung menerapkan tidak bertadarut tetapi nanti di akhir atau di suatu zaman minal azminah dia akan mampu kemudian untuk mengambil suatu istimbat berbeda yang yang yang hamu sya'nuhu faqat al jama yang penting dikumpulkan semua ini kemudian ketika dia mendapatkan suatu permasalahan yang belum dia kumpulkan atau dia raih bingung nah karena dia tidak menguasai kawaid nah Musyahid di sini bahwa uh, permulaan seorang talibul ilm untuk membaca dianjurkan untuk dia mengambil atau memilih uh, syarah yang ringkas. Nah. Asamin taksimul kiraah termasuk yang membantu seorang talibul ilm untuk kemudian mampu membaca dengan uslub yang benar adalah taksimul kiraah dibagi dia membaca satu kitab kitab ini dibagi tidak langsung semuanya dia baca asyuaian, yakni tanpa terus ada pembagian nah idza alkitab kitab al makru fi mabhasin muayyan kalau kitab ini di suatu pembahasan tertentu fahawil antukasim dalika alal astur au alal mawadi maka usahakan untuk engkau membaginya ima pembagian ini tergantung dari baris paragraf atau dari modulnya topik pembahasannya Kita sholat misalnya sifatus sholah Syekh al bani rahimahullah ta'ala entah mau dari sekian paragraf dibagi atau dari topik pembahasan dibagi misalnya dari takbir sampai ruku sekian kemudian dibagi lagi ini membantu seseorang untuk kemudian ketika dia memiliki taksim ada uh, aksam bagian berbagian dengan itu dia lebih mampu untuk tarkiz untuk konsentrasi dalam hal yang dia bagi tersebut pembagian pertama masalah ini ketika dia membaca dia ulangi lagi membaca belum paham dia ulangi lagi tidak dia bertambah atau berlanjut kepada perkara yang setelahnya. Nah, famasalan laukana maudul kitab minas atau anis salah. Contohnya kalau topik atau judul atau pembahasan kita tersebut tentang salat. Faj'al kisman min takbiratul ihram ila sujud mabhasan mustakilan. contohnya. Maka jadikanlah eh, satu bagian itu terdiri dari takbiratul, eh, takbiratul ihram sampai sujud. Ini suatu pembahasan yang tersendiri. Maka ketika kita menjadikan ini suatu pembahasan yang tersendiri, suatu permasalahan dibahas. Sebelum lanjut ke yang setelah sujud misalnya, menemukan satu permasalahan dicari dalilnya. Dari dalil kemudian dicari misalnya eh, apa yang rojih hukumnya sunnah atau wajib seperti itu ini lebih rusuh ketika kita mampu untuk lebih menguasai bab yang kita ingin uh, ketahui tersebut berbeda ketika kita langsung membaca kitab seluruhnya karena tidak ada pembagian kita cenderung untuk akhirnya menghabiskan kitab seperti itu nah Tumma minas sujudi ila tasyahudil akhir. Nah, ini ini sekedar contoh, artinya ada kitab salat maka takbiratul ihram sampai sujud. Ini pembahasan tersendiri. Kemudian hiwar, munakosyah dengan ashab, dengan akron, mudzakarah. Nah, kemudian setelah itu dari sujud sampai tasyahudil akhir. Ini mabhasan mustaqillan wa halum majarrah dan yang seperti itu seterusnya. Au qasimil kitab bihasabi adadil astur atau bagi di, dibagi kitab tersebut sesuai dengan jumlah dari paragraf dari, dari baris tersebut au bihasabi takamuli alwihdatil maudu'iyah atau tergantung dari uh, selesainya satuan alwihdah uh, satuan Artinya maudhu di sini topik top uh, apa ini? Artinya topik itu dijadikan satu. Misalnya kalau tadi dari takbiratul ihram sampai ke sujud, maka sekarang dibuat maudhu satu maudhu tentang takbiratul ihram. Ini di, di, disendirikan, disatukan. Kemudian tentang uh, eh, kiratul Fatihah kemudian setelah itu ruko ini disendiri-sendiri nah al kitab ini dibuat ada bagian-bagiannya tidak kemudian kita membaca tanpa kemudian ditaksim Al-biasa bihasa safahat atau dengan tergantung dari jumlah halaman kita membaca setiap dua halaman ini sangat membantu kita kita dengan ini mampu untuk memberikan tertib. Dengan ini kita bisa mustamir dalam membaca suatu kitab. Kitab yang tebal ketika seorang terkhusus dia memiliki kesibukan akan terasa lebih putus asa ketika dia melihat kitab lumayan besar kapan anak akan menghabiskan kitab ini sementara anak kesibukannya banyak tetapi ketika dia menjadikan dalam seharinya sudah yang penting target sehari satu e, warokoh atau dua warokoh ini tidak tidak susah bagi dia lebih mampu untuk kemudian dia menyelesaikan kitab tersebut karena dia target yang penting sehari sekian dibandingkan tidak ada target cenderung malas kemudian untuk wah kitabnya terlalu tebal nah ini tapi kalau targetnya bukan target menyelesaikan kitab tapi menyelesaikan perharinya satu lembar maka tanpa terasa mal ayam Eh, tiba-tiba subhanallah sudah mendapatkan atau hampir habis kitab. Nah, sehingga ini membantu kita untuk tartib memiliki disiplin, tidak faudo, tidak uh, eh, aswaiyah, tanpa apa? Tidak teratur. 6 wal muhim annaka la taqra. Nah ini, juzafan, jangan yang penting engkau ini tidak membaca Eh, hakada yakni juzafan ngawur artinya tidak tidak ada tartib li'annaka satafqadu katsiran min qira'atik karena engkau akan kehilangan banyak dari bacaanmu itu lakin ma taksim wa tartib yashulu at-tahsil maka kalau sudah dibagi-bagi kemudian juga diatur maka ini at-tahsil kita bisa mendapatkan faedah ini lebih mudah Naam. atas perkara yang kesembilan tausik tarikh al bid'i wal khatmi tausik diberi e, tanda atau naam di ada ada dokumentasi tausik ada dokumentasi kapan kita memulai dan mengakhiri pertama membaca kitab dikasih tanggal nah, kira ati hadal kitab tarikh fulani syahr fulani wasanah fulaniyah seperti itu tuktab fi til kitab di, ditulis di awal kitab Bada'ta bikiratil kitab fi yaumin kada. Di hari ini, tanggal sekian, bulan sekian. faida anhaita qira'atahu katabta fi akhirih. Nah ini, kalau engkau selesai menyelesaikan membaca kitab tersebut, maka engkau tulis di akhirnya anhaitu al kiraat fi yaumi kada. Nah ini, ini artinya tausik tarikh al-kitab kapan kita memulai, kapan kita mengakhiri. Ada dokumentasinya. Fahada awalan. Nah ini. Kenapa kita melakukan seperti ini awalan? Karena ini soni ba'dil ulama. Aw, fahada awalan soni uh, ba'di ahli ilm. Karena sebagian ulama melakukan yang seperti ini. Dan ini akan kita jumpai banyak di kitab-kitab para ulama. Nah, summa hada ada alil himmah wa akwalil azimah yang seperti ini lebih mampu untuk mendorong seseorang untuk mengantarkan seseorang kepada memiliki himmah yang kuat dan juga memiliki azam yang lebih kenapa? nah ini karena kalau kita selesai membaca kitab faidha marrat hukbatut zamaniyah kalau bila telah berlalu eh, berapa hari atau berapa tahun atau berapa bulan uh, alal bid'i dari pertama kali kita membaca summa raita tarikh al bid'i wa tarikh al khatmi kemudian kau melihat selesai membaca kitab ini entah tiga bulan setahun setelahnya kemudian kita kita ingin membaca lagi atau memuraja kita lihat oh kitab ini tulis sebulan sekian dan diakhiri bulan sekian oh setahun misalnya atau tidak sampai seperti itu maka ini membantu kita uh, untuk menambah himmah kita ternyata kitab setebal ini subhanallah bisa dibaca kita mampu untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu yang lama misalnya dua tahun atau tiga tahun atau empat tahun selesai ini menambah himmah kita bahwa pada hakikatnya segala sesuatu itu bisa nah, kalau dengan kesabaran bagaimana kita tahu bahwa kitab ini dibaca sekian waktu yang lama nah ini ada dokumentasinya tapi ketika tidak ada dokumentasinya berapa lama ya dulu membaca kitab ini ya hanya perkiraan tapi ketika kita tahu senang rasanya membaca oh, awal terus ada selesai sekedar mengetahui bahwa kitab ini kita selesai membacanya dengan ada dokumentasi di awalnya dan diakhiri pernah membaca kitab ini sampai selesai tuntas ada buktinya ini membantu kita untuk lebih semangat ha? untuk membantu kita lebih himmah ini bisa lebih muncul lagi nah Nah ini zadaka himmatan wa nasyatan. Maka yang demikian itu membantu engkau untuk lebih bertambah himmahnya dan semangat. Nah, uh, ini dicoba nam ini penting anak melihat mm, seperti ini kadang menam kita kita membuka belajar satu kitab ingat oh kita ini dimulai ini terus kemudian selesai itu sekedar ini aja tahu semangat semangat itu lebih wa aidan lauka kana al waqtu bainal bid'i wal khatmi akhtar mimma yahtajuhu al kitab nah ini wa alim ta'anna dzalika qala bisa babi adami tartib waktika fa inna dzalika yu'inuka ala syiddatil muhafadzah 'ala al wa adami tafrid fihi ini terkhusus kalau kita membaca sendiri ya kalau kita mengetahui ada dokumentasinya dicatat per permulaan membaca dan selesainya ternyata kita bandingkan dengan yang lainnya atau setelah kita tanya anak membaca kita ini selesai sekian waktu Ternyata waktu ini aksar mimma yahtaju alkitab. <clears throat> Waktunya terlalu ban terlalu panjang. <clears throat> Wa alim ta'anna dzalika tala bisa babi ada minta e, tartib waktika. Dan kau mengetahui ternyata kenapa waktu itu panjang? Engkau mengetahui sebabnya karena tidak adanya tartib. Kita tidak mampu untuk disiplin. Ternyata karena kurang mampu untuk tartib dalam membaca kitab. Nah, fa inna dzalika yu'inuka ala syiddatil muhafadzah 'alal waqt. Maka demikian yang demikian ini merupakan tafkir peringatan bagi kita, membantu kita untuk oh iya ternyata selama ini kurang. Nah, tertib dalam membaca ini ternyata kurang. Nah, ini membantu kita untuk lebih kita ber menjaga waktu. ni magbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh dua perkara, dua kenikmatan yang e, banyak orang di situ tertipu, lengah, tidak sadar. Nah, ini waktu sehat dan waktu luang. Keadaan sehat dan waktu luang. Nah ini ketika kita mengetahui bahwa ternyata kita bermudah-mudahan dengan apa kita mengetahui ternyata itu dengan adanya dokumentasi maka membantu kita melecut hati kita untuk lebih kemudian di kemudian hari mampu untuk menjaga waktu lebih. Nah, al-ashir perkara yang ke Eh Ihdar minat ta'ajjul fil qiraah bi qasdi al-khatmi. Hati-hati. Jangan terburu-buru dalam membaca suatu kitab. Karena niatannya yang penting anak selesai membaca kitab, jangan. Jangan terburu-buru fatakrau kitaban wa yabqa minhu waraqah aw waraqatan nah ini fala ta'jal hadaran min baqaiha ilal ghad mungkin kamu membaca suatu kitab kita membaca suatu kitab tinggal tersisa satu warokoh atau dua warokoh. terus kita seringnya tah tanggung tinggal kurang satu satu lembar atau dua lembar tanggung selesaikan sekalian nah jangan Jangan. Fala ta'jal hadharan min baqaiha ila al-ghad. Jangan kau terburu-buru karena khawatir satu lembar atau dua lembar ini akan e, tersisa sampai besok. Jangan. Wa bi khasatin idza kana mawdu'ul bahthi fiha yahtaju ila ta'ammul. Terkhusus e, jika permasalahannya topiknya itu butuh kepada perhatian yang lebih. Kita sedang membahas suatu permasalahan khilafiyah. Akwal ulama di situ banyak. Kita menemukan suatu kitab yang ternyata pas. Hati-hati di situ setiap kalimat, setiap paragraf memiliki faedah yang tersendiri. Kita jangan terburu-buru menghabiskan kitab ini karena terkadang akan terlewat faedah ini begitu saja. Bagaimana tidak para ulama saja yang uh, kondisinya seperti itu apabila membaca Fathul Bari atau yang lainnya padahal mereka ulama ketika membaca bukan membaca untuk untuk sekedar menghabiskan kitab tapi memang karena pingin itu setiap selesai membaca kemudian membaca lagi diulang lagi itu mas seolah-olah menemukan faedah yang sebelumnya ini kayaknya tidak ada di bacaan pertamanya. Padahal ya kitabnya itu Fathul Bari ya Fathul Bari. Bacaan pertama selesai. Kemudian dia mengulangi bacaan kedua, mendapatkan faedah yang kayaknya faedah ini belum dia dapatkan di bacaan yang pertama. Selesai bacaan yang ketiga mendapat nah seperti itu. Ini apa namanya para ulama dalam membaca satu kitab berulang-ulang apalagi cuma sekali membacanya apalagi cuma sekali membacanya kemungkinan bahwa banyak sekian fawaid yang akan eh, apa namanya tidak masuk ke, ke ke otak kita itu lebih banyak kemungkinannya apalagi kalau sambil terburu-buru nah ini makanya jangan terburu-buru jangan kita merasa ingin cepat menyelesaikan bacaan kitab ini fa'alaika bitarafuk nah fa'alaika bitarafuk hatta taqra'a wa tatama'an litafham wa tastafid maka wajib atas engkau untuk berifak, rifak terhadap dirinya sendiri tarafuk ber, ber e, artinya rifak tidak tidak terburu-buru santai artinya bukan santai tetapi lebih kalem lah sampai engkau membaca tatama'an lebih memperhatikan dalam rangka apa? Litaf hama watas tafida. Engkau lebih paham dan lebih bisa mengambil faidah. Fala tahrim nafsaka bisa babi ta'ajul. Maka engkau jangan cegah dirimu untuk bisa mendapatkan faedah. Yang seharusnya kalau kita membacanya secara perlahan, secara tenang, ini sekian fawaid bisa kita ingat, bisa kita serap. Tapi disebabkan kita terburu-buru maka ada hurman, Eh, kita terhalang tercegah dari sekian banyak fawaid disebabkan apa karena terburu-buru farubbama yakunu fil waraqatain fawaid kathirah qata'dil ma siwahuma atau ma siwaha nah ini uh, <clears throat> Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadus Salihin atau Riyadul Jannah dalam pembahasan al-basmalah apakah basmalah ini jahr atau dengan sir yakni al-bahas at-tawil lakin mufid jiddan jiddan jiddan bagaimana Syekh Mukbil dalam kitab ini membantah hadis-hadis yang oleh sebagian ulama didoaifkan dengan membawakan sekian banyak turuk jalan-jalan hadis ini kalau kita kemudian tidak tidak tidak mau e, ter apa namanya tidak mau tarafuk tidak mau perlahan-lahan kita tidak mau terburu-buru terkadang kita pinginnya cari kesimpulannya saja apa kesimpulannya seperti itu. Bahkan terkadang bisa terlewatkan. Tidak dapat kesimpulannya. Tetapi ketika kemudian dibaca bagaimana Syekh Mukbil membantah beberapa hadis yang dianggap doif dalam permasalahan sir bil basmalah eh, kita mengetahui bahwa termasuk sunnah adalah membaca al-fatihah al, eh, bismillahnya itu tidak di tidak di apa dijaharkan tapi ternyata Syekh Mukbil membawakan membantah pendapat ini sembari menyebutkan sekian banyak riwayat dan jalan-jalannya sambil membantah satu persatu luar biasa bagaimana tenangnya dan sabarnya kita yang baca kadang bosan kok nggak selesai-selesai ini tapi itu pentingnya kemudian kita mau perlahan-lahan yang akhirnya dari situ kita mengetahui ternyata pendapat yang luar biasa kuat yang ternyata di situ kemudian Syekh Mubil mengatakan <clears throat> bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bahwa uh, sunniyatu al-jahr bil basmalah ini minasab antuhdar susah bagi kita untuk kemudian kita mengatakan ini ternyata tidak sabit sehingga enam termasuk hadis-hadis bahwa basmalah itu dibaca secara sir ini warid sahih dan ini yang lebih asah tetapi kata Syekh Mubil untuk kemudian kita melemahkan bahwa baca bismillah secara jahri hadisnya dhaif di situ ini susah sehingga dari situ kemudian Syekh Mubil beranggapan bahwa ini permasalahan artinya eh, hadis-hadis eh, yang mengatakan tentang basmalah bil jahar ini juga tidak bisa kita mengatakan bahwa ini dhaif ini Syekh Mubil yang luar biasa dalam ilmu hadis membaca antum coba baca Riyadul Jannah bagaimana uh, sekian banyak riwayat dibawakan dibantah satu-satu orang yang mengatakan bahasnya daif ternyata di situ tidak dalilnya ini yang menunjuk menunjang bahwa ini dari ini ini ini seperti itu yang kesimpulannya bahwa jar bil basmalah itu tidak hadisnya tidak daif boleh Nah, kita ketika membaca eh, dalam eh, apa salat-salat yang jahriyah, yang jahriyah itu basmalahnya Al-Fatihah itu dibaca dengan jahr Terkhusus walaupun Syekh Mukbil Isri tidak menyebutkan, tetapi anak ketika belajar eh, kitabul Fiqih eh, salah seorang mudaris mengatakan terkhusus kondisi ini apabila kita berada di tempat orang-orang awam eh, ini eh, layak untuk dipraktekkan sebagaimana mm, sang mudaris ini bertanya kepada Syekh Abdurrahman Al-Adni dan juga Syekh Abdullah eh, bin Mar'i dalam perkara ini jawabannya Syekh Abdurrahman seperti itu terkhusus kalau kita di tempat orang-orang awam yang memang masih eh, jauh dari sunnah tidak mengetahui sunnah maka nah silahkan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak secara sir karena kebanyakan terutama Mazhab Syafi'i ya di negeri ini atau di negeri yang lain membacanya dengan apa? <clears throat> jahar alasannya apa? ya karena memang hadisnya ternyata tidak daif sekian banyak hadis yang menunjukkan jahar walaupun ini pendapat Syekh Mubil artinya pendapat ulama yang lain mengatakan daif tapi anda membaca melihat luar biasa Syekh Mukbil membantah orang yang mengatakan hadis daif artinya e, di situ ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini tidak daif seperti itu nah ini butuh yang seperti ini butuh untuk kemudian kita tidak terburu-buru butuh ketelitian terkadang para ulama itu membahas panjang lebar suatu permasalahan bersamaan dengan pengetahuan mereka bahwa yang seperti ini pada hakikatnya mumil apa bisa membuat um, apa membosankan bisa membuat jenuh tetapi mengapa mereka kadang membahas suatu permasalahan itu panjang lebar karena e, li maudu pentingnya permasalahan ini untuk di, dijelaskan secara panjang lebar seperti itu nah, yang di saat inilah kita butuh untuk kemudian kita membaca secara tamakun secara ta, uh, ta'ammul dengan perhatian, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, jadi ini penting, tidak untuk kita uh, terburu-buru. Sebetulnya masalah al-ajala atau ta'ajul ini pun berlaku di hampir kebanyakan perkara. Hukum asalnya al-ajalah Huh? Al-ajalah syaitan. Nah, qad yudrikul muta'anni eh, ba'da hajatihi waqad yakunu ma'a al mustajil madza Zalal. dan orang yang mustajil biasanya seringnya akhirnya itu mau nyiapkan piring dapur makanan terburu-buru maunya nyiapkan akhirnya piringnya pecah lauknya jatuh akhirnya malah tidak ada tidak dapat semuanya nah tapi tentunya kita bedakan antara ada mutaajul dengan al musabaqah fil khair dalam masalah khair kita harus musabaqah berlomba-lomba artinya cepat ter, artinya kita eh, berapa namanya eh, berlomba-lomba artinya berlomba-lomba butuh untuk ada kecepatan tetapi diperhatikan bedanya ta'ajjul dengan bedanya al-musabaqah fil khair kita mengetahui bahwa arifak la fi illa zana wa la yunza an syai'in illa syana eh, ini arifak ta'anni ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang belum jelas nah ini yang di situ butuh masih kejelasan maka di saat itulah kita butuh untuk ta'ani untuk rifak untuk perlahan-lahan maka ketika suatu perkara sudah jelas wadih tidak ada syubhat atau tidak ada lagi iskal tahu hukumnya seperti ini jelas nah ini dibutuhkan kemudian musabakoh langsung bergegas sariu ilama nah di saat inilah dibutuhkan untuk kemudian musaroah cepat nah hukum salat di uh, eh, soft awal uh, afdal mustahab jelas ini perkaranya wadih Nah, laksanakan. Tapi belum jelas dalam suatu hukum. Kita tidak tahu ini apa hukumnya ya. Nah, ini kita berhati-hati. Nah, muta'ani. Tidak kemudian terburu-buru. Nah, mengambil kesimpulan atau yang lainnya. Tetapi sudah jelas, hukumnya jelas, segala tidak ada yang iskal atau tidak ada yang syubhat. Nah, ini di saat itulah sariu ila magfiratin min Cepat seperti itu sehingga dibedakan antara uh, musara'ah fil khair, musabaqah fil khair dengan ta'ajjul. Nah, ta'ajjul itu tempatnya pada suatu yang masih belum tahu, belum jelas, masih belum. Ini jangan ta'ajjul. Nah. Baik, <coughs> jadi uh, ini beberapa perkara yang <coughs> membantu kita untuk bisa membaca dengan lebih menghasilkan faedah yang lebih untuk yang berikutnya mungkin kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau memang Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alamin. <clears throat>